Mitra bisnis, Menteri Dalam Negeri mengaku sampai kini ada sekitar 9.000 peraturan daerah bermasalah yang harus dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Proses evaluasi itu telah berlangsung sejak 2009 dan ditargetkan selesai 2014 mendatang. Hingga Juli tahun ini sekitar 4.500 perda telah lampung dievaluasi, di mana sekitar 175 perda telah dibatalkan lantaran bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, kenapa perda yang bermasalah itu sedemikian banyak? Padahal Kementerian Dalam Negeri sudah mencoba mengevaluasinya. Ya, sampai sekarang kita buktinya Menteri Dalam Negeri nggak bisa mengontrol perda-perda yang keluar itu. Ya kan? Dan perda itu keluarnya begitu banyaknya karena provinsi kita, apa kabupaten kita begitu banyaknya kan? Ah, dan juga mereka kan akal-akalannya banyak. Karena satu bulan setelah kalau nggak ada putusan dianggap itu perda berlaku Jadi daerah-daerah tu main aja sebelum satu minggu sebelum uh, uh, deadline-nya baru dia kirim ke pusat misalnya. Perda itu sehingga tidak ada waktu lagi pusat ini untuk baca kan karena ribuan sudah ada di sini ya. Kita pun data-datanya, data-data kita itu punya ada yang bilang 16 ribu, ada yang bilang 12 ribu, ada yang <laughs> bilang 14 ribu. Nah, kita bingung aja swasta ini kan. Dan itu kan tiap kali keluar terus perda-perda itu. Nah, ada perda yang sudah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, oleh pemerintah daerah itu, perdanya itu pura-pura dia nggak tahu, dia perlakukan aja terus. Atau dia ganti lagi judulnya, tapi isinya sama aja. Jadi, akal kita ini banyak, tapi merusak menurut saya. Iya, kalau nggak merusak itu kan banyak investasi yang masuk, karena <laughs> itu investasi nggak masuk-masuk. Berarti yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan dan melakukan action yang cepat terhadap perda yang bermasalah, agar tidak lagi dibuat permainan oleh pemerintah daerah ya Pak? Iya dong, harus langsung bisa dilaksanakan dan, dan diimplementasikan. Kita ini kan paling jelek dalam implementasi di negara kita ini. Kalau teori-teori udah segudang gitu, seminar dari seminar ke seminar. Tapi akhirnya apa yang dilaksanakan <laughs> kita lihatlah. Kita berteori-teori aja terus, ya kan? Ini yang menurut saya harus kita perbaiki dan kita robah. Soal kita ya, saya lihat deh ya, bangsa kita ini lama-lama ya. Kita ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ide, terlalu banyak macam-macam. Tapi di dalam pelaksanaannya itu kita itu paling jelek gitu. Ini yang paling sayang yang kita harus ubah sikap kita. Yang kedua ya, sikap kita tuh banyak menyalahkan orang lain tapi kita sendiri tidak pernah bekerja juga benar, kerja baik juga ya kita tuh suka ngomplain orang lain, tapi kita punya pekerjaan rumah sini kita nggak pernah selesaikan ya toh. Bangsa kita ini kerjanya juga malas, cuma ngomong doang. Itu lihat tuh. Itu yang mendirikan kita ketinggalan dengan negara-negara sekitar kita ini dalam berkompetisi. Demikian Sofian Wanandi, saya Mary Agustin.